bil kitman dengan cara menyembunyikan dengan cara menyembunyikan kata maktum kitmanan kalau punya urusan kalau punya masalah kalau punya hajat jangan keluar-keluar jangan pengumuman selesaikan. Tidak usah banyak ngomong, selesaikan. Saya mau hasil, saya punya untung besar. Sebentar lagi saya ada urusan makelar. Pembelinya ini, yang punya barang itu, saya dapat untung sekian ratus juta. Cerita, belum selesai jadi cerita. Akhirnya ada orang yang nggak seneng hati dirusak urusannya gagal nggak usah ngomong kalau punya keperluan punya hajat ada urusan nggak usah ngomong selesaikan dengan ditutup karena bukan orang bukan semua orang itu seneng kalau kamu seneng bukan semua orang tadi itu ridho kalau kamu untung Paham ya? Saya senang sama anak itu, saya mau minta anak itu, saya mau lamar anak itu, saya itu, saya ini, saya itu. Akhirnya ada ngomongi gagal. Gak usah ngomong. Gak usah keluar keluar Kalau kepingin hajat urusan kamu selesai, laksanakan dengan cara baik tanpa harus keluar keluar tanpa harus ngomong-ngomong. Semua orang dikasih tahu. Istainu alal hawaiji bil kitman carilah bantuan untuk menyelesaikan hajat kamu urusan kamu dengan cara menut menutup nggak usah banyak bicara paham ya itu akan bisa memancing orang bisa hasut dengan kamu nah, kalau sudah orang hasut dengan kamu orang hasut Orang kalau sudah hasut itu jelek urusannya, bahaya. Walaupun gak untung, orang yang hasut tadi itu akan menggagalkan segala dengan segala upayanya. Rusak hatinya orang yang hasut itu. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah berlindung daripada perilaku kejahatan orang yang hasut. Wa min syarri hasidin idza hasad ah pernah iblis ketemu sama Fir'aun Iblis ketemu sama Fir Fir'aun Ketika sudah bertemu Siapa kamu? sama kata Fir'aun iblis kamu iblis ya? iya kamu Fir'aun ya? iya sama-sama orang bejat ya? Iya. sama-sama makhluk yang dilaknat oleh Allah ya yang satu enggak mau patuh sama Allah yang ini ngaku Tuhan lagi ngaku Allah ana rabbukumul ala Si Fir'aun tanya sama Iblis, Iblis, ada enggak orang yang lebih bejat dari kita? Ada enggak orang yang lebih berbahaya, lebih jelek, lebih durhaka daripada kita? Ada, kata Iblis. Ada orang lebih jahat daripada kita. Iya, siapa? Orang yang hasut. Kata Firaun, orang yang asut. lebih jahat dari saya? Iya. Lebih jahat daripada kamu? Iya. Kok bisa kamu punya pendapat begitu, please? Kata si Fir'aun. Begini. Ada satu orang, wah. Orang itu sangat membantu misiku untuk menyesatkan orang kata si iblis ini sangat membantu untuk mengajak orang bermaksiat, berbuat dosa. Terus kata si Firaun, "Satu saat aku datang ke sana, aku tawari, minta apa kamu?" "Kamu minta apa?" Pakai iwis, kata iblis. Apa yang ia minta, aku akan kabulkan sudah. Aku akan kasih sudah, aku akan usahakan. Oh, ribuan orang bisa maksiat gara-gara dia kok. Kamu siapa? Aku iblis itu dia. Mau ngasih aku segala yang aku minta, saya akan usahakan. Jangan khawatir. Saya minta satu apa? Tetangga saya ini punya sapi gemuk banyak mengeluarkan susu. Patenono sapinya. Matikan. Loh. Kalau urusan mati mematikan bukan urusanku itu takdirnya Allah itu katanya. Ya apa kalau saya ganti permintaan kamu? Tak kasih 10 sapi. Enggak. Tak kasih seratus sapi. Enggak. Saya enggak dikasih apa-apa, enggak apa-apa. Asal matinya dia, asal sapinya dia mati. Asal sapinya dia mah mati. Tuh lihat orang yang hasut. Akhirnya saya kata iblis tertekun saya. Jahat orang yang hasut itu ya. Walaupun tidak punya apa-apa, nggak apa-apa. Asal sapinya mah mati bilang. Jahat orang yang hasil itu jahat. Dari cerita itu kata iblis, aku berpendapat bahwa orang yang hasut itu lebih jelek dari aku lebih jelek dari garis gara kamu si Fir'aun gitu. Hati-hati lo jangan punya penyakit hasud. Lu elek tuh iblis kan. Lebih jelek daripada Fir'aun. Orang hasud itu bukan cari keuntungan, enggak. Rugi gelem. Rugi gelem orang yang hasud itu. Asal yang enggak disenangi dari itu dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit hati kalau ada saudaranya tadi itu dapat untung, itu hasud. Sakit hati kalau saudaranya tadi itu senang, sehat, bahagia. Ah. Ngobrol-ngobrol omongan itu, cerita-cerita omongan itu kalau ada perlunya memancing orang bisa ha hasud atau orang yang hasud itu akhirnya merencanakan kejahatan. Baik. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-a'malu niat. Amal-amal itu bergantung nih disebabkan karena niat. Biasanya innamal a'malu niat. Ada riwayat al-a'malu bin niat artinya sehatul amali niat kesahan amal itu karena sebab nih niat kalau orang tadi itu beramal gak niat gak sah ngadap kiblat Allahu Akbar ngadap kiblat Allahu Akbar nggak niat sholat niat olahraga Allahu Akbar misalnya nggak niat sholat ya nggak sah ngambil air dibasuhkan wajah nggak niat wudhu raup ya nggak sah al a'malu bin niat niat itu ada tiga macam kalau urusan wajib sunnah taat itu pasti bergantung dengan nih niat. Urusan mubah, nah, urusan mubah itu kalau diniatkan baik, kalau diniatkan bah, baik maka jadinya ibadah dapat pahala. Contoh, sampean mandi. Mandi. Mubah itu mandi. Tapi kalau sampean kan saya mandi supaya sholat saya itu bersih. Saya mandi itu kalau hadir pengajian supaya rapi, seger. Ibadah tadi. Apalagi kalau hari Jumat saya mandi ngelakoni mandi sunnah jum sebab dapat pahala karena itu setiap mandi niatono yang bagus biar dapat pahala minum kopi mubah subuh minum kopi hari ahad subuh minum kopi supaya kalau taklimnya tidak ngantuk dapat pahala minum kopi supaya nyedot rokok ini emat, nah, itu pahala tidak dapat pahala tapi perbuatan yang mubah diniatkan baik dapat pahala perbuatan maksiat diniatkan baik nggak ada pengaruhnya tetap dosa saya itu ngelihat perempuan bukan apa-apa mikirkan keindahan makhluk Allah culaan watane yang ini nggak ada ceritanya maksiat jadi taat karena niat nggak ada ceritanya saya tadi itu ngeplak kamu itu sama dengan bahasa gitu saya tadi itu menempiling kamu itu niat saya itu baik supaya latihan nabu terbang kalau makom cik enak nah, tidak ada orang kalau berbuat maksiat niat baik itu sama dengan orang bersihkan pakaian kotor dengan air kencing. Saya itu niat membersihkan pakaian kotor, tapi dengan air kencing tambah kotor. Tambah kotor. Karena itu tidak ada perbuatan maksiat jadi taat karena nih Ya, tapi perbuatan mubah bisa menjadi taat karena niat yang baik yang baik. Perbuatan taat harus didasari niat. Tapi kalau niat jelek, berubah perbuatan taat itu jelek di mata tuh Tuhan. Contoh pakai minyak wangi, bagus. Niatnya apa? Ngikuti sunnahnya Nabi. Pakai minyak wangi, apel sama pacar, haram Pergi ke masjid, perbuatan taat. Niatnya apa? solat berjamaah. Bagus, dapat pahala. Pergi ke masjid. Niatnya apa? Niatnya adalah Tolek sandal anyar. Maksiat. Karena itu niatkan yang baik dalam perbuatan taat, ikhlas, niatkan niat yang baik dalam perbuatan mubah akan mendapatkan pahala taat tinggalkan maksiat jangan sok niat yang baik dalam berbuat maksiat percuma nggak akan merubah maksiat menjadi ta taat pun saya teruskan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma Ya Allah, barik berkati li ummati untuk umatku fi bukuriha ada di pagi-pagi harinya umatku. Yaumal khamis hari kemis. Pagi hari itu hari berkah. Oh, kayak dulu. Tempatnya berkah itu pagi ya hari habis sholat subuh jangan tidur itu Allah membagi rizki di hari itu ada di pagi hari Hah? baik itu rizki hissi maupun rizki maknawi kalau rizki hissi ya berupa rizik duit makanan buah-buahan rezeki maknawi apa ilmu kefahaman madat, cahaya rezeki maknawi itu ah, jangan tidur kamu itu pagi-pagi hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala biar dapat berkah dalam satu riwayat Nabi bersabda, "As-subhatu tamna'ur rizqa." Ay an-naumu ba'da subhi. Tidur setelah sholat subuh itu akan mencegah lancarnya rizki. Karena itu jadi biasa no, turu. Tuh lihat itu bagaimana. Kadang-kadang orang kafir pagi nggak tidur ya olahraga tapi olahraga mereka jalan-jalan kamu jangan ibadah sama Allah subhanahu wa ta'ala nah, terus gimana sama jalan-jalan sambil ibadah sambil zikir maka di situ akan mendapatkan rezeki, dilancarkan rezekinya oleh Allah. Kemudian ada di antara hari-hari tadi itu pagi harinya didoakan khusus oleh Nabi untuk berkah. Secara umum setiap pagi hari didoakan berkah. Secara khusus hari Kamis pagi harinya dibuka di, didoakan sama Nabi umatku semoga mendapatkan berkah setiap pagi hari di hari Kamis. Karena itu kalau punya urusan mau pindah rumah mau pergi untuk satu urusan, mau ke pondok atau yang lainnya, pagi hari kemis. Karena dapat doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pindah rumah misalnya, pindahan sudah barang-barang kamu hari Rebu itu pindahan semuanya. Barangnya sudah mempan semuanya. Setelah sholat subuh, kemis berangkat. Mengamalkan hadis ini karena sudah didoakan oleh Nabi. Allahumma ya Allah, kata Nabi. Barik li ummati, berilah berkah untuk umatku. Fi ya, ada di pagi-pagi harinya. Yaumal khamis pada hari gem, kemis. Hah? terakhir Qala sallallahu alaihi wasallam Inna minasy-syi'ri la hikmah Sesungguhnya daripada syair-syair itu la hikmah ada hikmahnya bukan semua syair kalau sihirnya pecinta wanita, tidak ada hikmahnya merangsang syahwat. Kalau sihirnya orang politik, tidak ada hikmahnya membuat kamu dari itu fanatik sama politik kamu. Kalau sihirnya tadi itu adalah orang cinta dunia, ya udah yang dipuji nanti mobilnya kijangku itu alpatku kalau syairnya tadi itu adalah bisnis yang dipuji adalah bisnisnya tapi kalau syairnya itu adalah waliullah syairnya para wali doa munajat kepada Allah ada hikmah kalau penyairnya itu adalah pecinta Nabi yang dipuji adalah Muhammad Rasulullah ada hikmahnya membangkitkan semangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu dalil bukan semua syair jelek karena orang Arab dulu itu membuat syair kebanyakan karena memuji perempuan atau karena memuji raja pejabat untuk mendapatkan imbalan jelek itu sihir, tercela itu sihir. Tapi Nabi menyatakan ada yang hikmah asal penyairnya adalah orang yang soleh. Maka isi sihirnya adalah ilmu, hikmah. Hah? Nah itu bukan semua sihir jelek. Tuh lihat Imam Busiri dia membuat burda itu seirnya hikmah di dalamnya, luar biasa luapan cinta kepada Nabi Muhammad. Hanya orang-orang yang enggak kenal aja dengan bahasa syair yang menuduh syirik, syirik, syirik, syirik. Enggak ngerti, bodoh goblok. Padahal hikmah yang luar biasa, gambaran yang luar biasa sampai disebut Imam Busiri Sayyidul Madihina li Rasulillah tokoh pemimpin pemuji-pemuji Muhammad Rasulullah muji Nabi itu nggak ada masalah ajaran Islam muji Rasulullah kenapa? karena di dalam Al-Quran banyak pujian kepada Nabi wah kalau saya bawakan Tuh ini majelis satu ayat aja. warafana laka dzikrak kata Allah. Benar-benar aku angkat sebutan kamu ya Muhammad. Setiap azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal bukan Nabi Muhammad kan bukan Nabi Muhammad aja yang Rasulullah. Nabi Ibrahim juga Rasulullah, Nabi Musa juga Rasulullah, Nabi Isa juga Rasulullah. Kenapa kok hanya Nabi Muhammad? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau tasyahud Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad lagi Hah? Warafa'na laka dzikrak. Aku akan angkat sebutan kamu eh Muhammad Untuk memuliakan Mentenarkan Menyanjung setiap saatnya Ai kullama dzukirtu dzikirta ma'i <clears throat> Maksudnya Allah mengangkat sebutan nama Muhammad yaitu setiap aku Allah disebut maka Muhammad harus juga disebut. Azan menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Setelahnya disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat juga demikian, khutbah Jumat juga demikian. Di mana-mana setiap menyebut Allah maka kita diperintahkan menyebut Muhammad Rasulullah. Sampai di mana-mana ada tulisan Allah, di situ ada tulisan Muhammad Allah Akbar. Paham ya? Wah, kalau disebutkan panjang. Kita diperintahkan salawat kepada Nabi untuk apa itu? mengagungkan Nabi Muhammad itu demi memuji Nabi Muhammad menyanjung Nabi Muhammad nih tak kasih gambaran yang paling jelas Muhammad <clears throat> itu adalah isim maf'ul dari Hammada, yuhammidu tahmidan Muhammad. Kalau Hamidah, yahmadu hamdan artinya apa? Memuji. Hamidah, yahmadu hamdan memu memuji. Isi maf'ulnya mahmud. Orang yang dipuji. Kalau hamada yuhammidu tahmidan. Itu litakrir wa takthir banyak memuji selalu memuji hamada yuhammidu qata'a yaqta'u memotong qata'a yuqatti'u banyak memotong-motong motong-motong hamida yahmadu memuji hamada yuhammidu banyak memu memuji kalau Muhammad isim maf'ul orang yang banyak dipuji. Namanya Muhammad itu sendiri mengandung pujian. Muhammad orang yang banyak dibu dipuji. Karena itu kakek beliau pernah ditanya waktu memberi nama cucunya Muhammad dalam satu riwayat, "Limadza samaita Muhammadan?" Walaisa min abaika man ismuhu Muhammad. Kenapa engkau kasih nama cucu kamu ini Muhammad padahal enggak ada nenek moyang kamu yang bernama Muhammad. Arju an yuhmada fil ardi wa fis sama. Bagaimana Sayyidina Abdul Muttalib menjawab, aku berharap cucuku ini dipuji di langit dan di bumi. Namanya Nabi Muhammad itu sudah pujian. Nih. Ada lagi namanya Nabi Muhammad Ahmad. Namanya ah? Ahmad. Apa itu Ahmad? Hamidah Yahmadu artinya memu memuji. Kalau isim fa'ilnya apa? Hamidah Yahmadu. Hamidun orang yang memu memuji. Kalau Ahmad alimun itu orang yang alim, punya ilmu. A'lam orang yang paling punya il yang lebih. Isim tafdil. Hamidun orang yang memuji. Ahmad orang yang banyak yang paling memuji Allah. Allah itu Ahmad. Nabi itu Ahmad yang paling memuji Allah dan Muhammad yang banyak dipuji oleh Allah jenenge Nabi ku muji bisa apalagi sifatnya Nabi Ar-Rauf Ar-Rahim Asy-Syafiq semuanya itu pujian lah kok bingung ada orang muji Nabi bingung model Iya tapi tidak boleh orang memuji keterlaluan. Mana keterlaluan muji Nabi? Yang nggak boleh itu melampaui batas. Melampaui batas kalau memuji Nabi sampai menyatakan Muhammad itu adalah anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Itu yang nggak boleh. Kalau muji tidak ada yang berlebihan. Mana memuji berlebihan? Pujian kamu kecil <clears throat> nilainya. Walaupun banyak. Kenapa? Nabi itu bukan dipuji oleh kamu dipuji oleh Allah. Idallahu asna billadhi wa ahluhu fama migdaru ma yamdahul wara. Kalau sudah Allah memuji Nabi Muhammad, apa nilai pujian manusia? Enggak ada yang berlebihan, kurang muji Nabi. Long Gusti Allah muji kok apalagi manusia? Kurang pujian kamu. Cuma enggak boleh melampaui batas pujiannya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu itu melampaui batas memuji aku seperti orang-orang Nasoro memuji Isa bin Maryam Yesus Kristus sampai dinyatakan anak Tuhan. Hadis ini bukan larangan memuji nabi, tapi hadis ini Jangan melampaui batas dalam memuji Nabi. Bukan muji Nabinya ditinggalkan, melampaui batasnya yang ditinggalkan. Kan begitu seharusnya kalau orang ngerti bahasa. Lah kok hadis ini dikatakan berarti tidak boleh muji Rasulullah. Enggak baik. Lah kondi tidak ngerti bahasa kok. Kalau saya menyatakan begini, jangan kamu itu melebihi sholat kamu. Jangan kamu itu melebihi sholat kah? Kamu artinya kalau sholat duhur jangan ditambahi 4 rokaat jadi 5 rokaat. Itu kira-kira larangan sholat atau larangan melebihi sholat? Melebihi sholat. Sholatnya jangan ditinggalkan. Wah ini berarti tidak boleh sholat kita. Kok blokon? Tidak ngerti itu. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kamu itu melebihi batas melampaui batas dalam memuji aku sebagaimana memujinya orang Nasoro kepada Isa bin Maryam bukan berarti itu larangan untuk memuji atau perintah untuk meninggalkan pujian kepada Nabi tapi melampaui batas seperti orang Nasoro itu yang menuhankan nabinya yang me meyakini nabinya adalah anak Tuhan itu yang dilarang kan begitu karena itu Imam Busiri dalam burdanya menyatakan apa da'mad da'adhun nasara fi nabiyihimi tinggalkanlah apa yang diaku oleh orang-orang Nasoro terhadap nabi mereka Yesus sebagai anak Tuhan atau Tuhan wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi terserah kamu menetapkan pujian terhadap Nabi Muhammad terserah tidak apa-apa yang penting jangan seperti orang Kristen wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin nisbatkan kepada nabi daripada segala kemuliaan wansub ila gadri ma syi'ta min idami untuk nilainya nabi nisbatkan segala keagungan. Coba Kamu katakan Nabi itu paling ganteng, ya. Nabi itu paling dermawan, ya. Nabi itu paling tinggi jabatannya, iya. Nabi itu paling mulianya makhluk Allah, iya. Nabi itu paling rahmat hatinya, iya. Semua kebaikan, semua kemuliaan, semua kedudukan yang tinggi nisbatkan kepada Nabi Muhammad. Pantes. Memang iya. Tapi jangan seperti orang Nasoro yang menyatakan Nabi Muhammad itu Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah anak Tuhan. Tidak, tidak boleh. Kenapa? Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun. Karena keutamaan Rasulullah itu tidak ada batasnya. Fa yu'ribu anhu natiqud bifami. Tidak ada batasnya. Apalagi dibatasi dengan mulut manusia yang kecil ini. Tidak bisa. Tidak ada batasnya keutamaan Nabi. Nabi lebih mulia daripada apa yang kamu pujikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zamannya Nabi itu banyak syair-syair memuji Nabi. Sahabat itu banyak memuji Nabi dengan syair-syairnya sampai Hasan bin Thabit itu didoakan khusus sama Nabi Muhammad. Semoga lisannya Hasan dibantu oleh malaikat Jibril. Jadi luar biasa. Banyak para sahabat berlomba-lomba mengeluarkan syair. Baca kitab Bukhari sendiri banyak itu. Meriwayatkan syair-syair para sahabat. hal hasil orang yang nggak ngerti Nabi aja dia alergi dengan pujian terhadap Nabi. Padahal lagu-lagu di Indonesia banyak puji terhadap selain Nabi. Tidak ada masalah sebetulnya ada masalah. Contoh, padamu negeri kami berjanji padamu negeri sampai jiwa raga kami syirik tadi Eh ngomong syirik, ndak mau kempong kon. Kalau sudah padamu negeri siap berkorban, apalagi pada Nabi Muhammad. Burung Garuda itu loh, burung. Karena dibuat lambang terhadap negara Indonesia, malah dipuji jadi jadi Si Garuda Pancasila akulah pendukungmu kan gitu jadi pendukungnya walaupun itu adalah gambar daripada binatang terus Nabi Muhammad gak boleh syirik masuk neraka otak siapa yang ngomong begitu itu Hah? karena itu Dengarkan baik-baik. Sesungguhnya di dalam syair itu ada hikmah. Kalau itu keluar dari lisannya orang yang soleh, maka syairnya adalah bisa membuat kamu itu beramal soleh. Kalau itu keluarnya dari pecinta Allah, maka isi syairnya itu mengajak kamu cinta kepada Allah, semangat ibadah kepada Allah. Karena itu bagus belajar syair. Tuh lihat bagaimana syairnya orang yang selalu berdoa kepada Allah. Akhirnya apa? Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij 'alal mu muslimin. Syairnya orang yang selalu mohon kepada Allah untuk kepentingan orang Islam. Syairnya orang yang tobat kepada Allah, ya tawab tub alaina. Ya tawab tub alaina warhamna wandur ilaina. Warhamna wandur ilaina. Nikmat jadinya. Syairnya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نعمات جديدة Dan ngerti bahasa Arab. Astagfirullahaladzim. bid'ah, masuk neraka, belajar. Itu semua seir hikmah. Kenapa? Keluar daripada orang-orang yang ahli hik hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang mendapat hikmah dari Allah berarti mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. والله أعلم